Turki kemudian diubah menjadi nasionalisme sempit. Hukum yang diberlakukan mengadopsi dari empat negara barat, Jerman, Inggris, Prancis, dan Swiss. Kumandang adan diganti dengan bahasa Turki. Jilbab wajib ditanggalkan dari wilayah publik. Bahkan pria-pria muslim tidak boleh mengenakan di kepalanya simbol-simbol Islam termasuk dogu atau peti haji versi kita. Maka semenjak khilafah Islamnya dibubarkan oleh Mustafa Kamal Ataturk, dunia memasuki lorong gelap kehidupan. Karena syariat Islam dicampakkan dari kehidupan. Itulah awal krisis global pada saat itu. Menurunnya ruh Islam dari sektor kehidupan Ipolexos Budhankam membuat kehidupan kaum muslimin di seluruh dunia semakin tidak tahu arahnya hendak kemana. Lepaslah kemudian kesultanan-kesultanan Islam dari kekuasaan khilafah Islamia yang bersentral di Turki saat itu. Bukan hanya dunia Islam. Dunia secara keseluruhan pun memasuki lorong gelap demokratisasi. Yang notabene isinya adalah kapitalisme dan komunisme Celakanya lagi, dua kekuatan isme ini menjaga kekuatan eksistensinya tidak jarang, mengambil resorsinya dari dunia Islam, bahkan untuk menggebah eksistensi kaum muslimin, sebab mereka sangat takut jika kaum muslimin dibiarkan hidup dalam keadaan damai, maka kristalisasi persatuan dan kesatuan mereka akan terjalin kuat, yang dampaknya adalah secara otomatis konsep syariat Islam dalam bentuk khilafah Islamia akan kembali tegak. Itulah kenapa kemudian sampai detik hari ini di bawah kepemimpinan Mulkan Jabarian, raja yang bengis, dengan kedoknya sistem demokratisasi, maka siapapun kepala negaranya di negara manapun mereka berkuasa jika menggunakan sistem Mulkan Jabarian, mereka gagal mengendalikan kenaikan harga-harga Terjadilah krisis yang dalam versi orang awam selalu dikaitkan dengan ekonomi dan keuangan semata-mata. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menginformasikan kepada kita satu berita gembira, sebuah optimisme yang mestinya kita miliki. Dalam surah Nur ayat 55, Allah sudah menegaskan, "Wa adallahu alladziina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama min qablihim dan Allah sungguh telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dulu orang-orang sebelum mereka berkuasa konsep Islam bukan sekedar berjaya tetapi juga memimpin dunia dengan rahmatan lil alamin Katakanlah tahun 630 Masehi tatkala Futuh Mekah. Dua tahun kemudian berarti 632 Masehi seluruh dunia Arab telah menerima konsep Islam sebagai tatanan syariat kehidupan mereka secara formal. Tahun 800 Masehi kurang lebih berarti 200 tahun kemudian konsep Islam diakomodir oleh seluruh dunia tak terkecuali jazirah Nusantara. Sehingga tahun 800 Masehi pula lah berdiri kesultanan-kesultanan Islam di seluruh antero jazirah Nusantara. Mulai dari Samudra Pasai masuk ke Aceh, Sumatera terus ke selatan sampai Sriwijaya kelak menjadi Islam, nyebrang ke tanah Jawa, Kesultanan Banten berubah menjadi Sultan Islam, masuk ke Batavia dengan fatahilahnya Kesultanan Islam, Terus ke timur Cirebon, Kesultanan Islam Cirebon. Terus ke timur ada Demak Kudus. Bahkan terus ke timur lagi sampai Singosari Majapahit futuh di bawah Kesultanan Islam. Nyebrang terus sampai ke timur. Ada yang namanya Kesultanan Mataram. Agak ke utara sedikit, negeri beribu kepulauan. Kesultanan Islam menyebut wilayahnya sebagai Jaziratul Muluk. Setelah datang penjajah diubah namanya menjadi Maluku. Ke timur lagi ada Nuar, negeri yang bercahaya. Datang penjajah, diubah namanya menjadi Irian Jaya. Celakanya penjajah ketika akan meninggalkan Jazirah Nusantara, memecah Irian Jaya menjadi dua. Papua Nugini sebagai wilayah gambling untuk konflik masa depan yang bakal diciptakan untuk mengacaukan eksistensi Jazirah Nusantara. Balik lagi ke arah barat di Goa, Kesultanan Sulawesi di utara bahkan sampai Makassar, Kesultanan Islam. Mundur lagi ke arah barat, Kalimantan, Kutai Kartanegara futuh dalam pangkuan Islam, bahkan sampai ke Pontianak semuanya di bawah Kesultanan Islam. Sehingga tahun 800 sampai 1500 Masehi sebelum tibanya penjajah di negeri ini, muncullah jargon yang dalam bahasa kerennya adalah baldatun toyibatun warobun Gopur atau dalam bahasa kita gemah ripah loh zinawi Toto Tentrem Kartora Harjo hanya ada dalam sejarah 700 tahun Islam menguasai negeri Indonesia sampai hari ini belum muncul lagi jargon itu dalam konteks kehidupan yang nyata. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam ayat di atas. Dan Allah masih melanjutkan dinahum dinahumul dan sungguh Allah akan meneguhkan agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Setelah sebelumnya agama ini di era Mulkan jabariyat diobok-obok, diacak-acak, dipecah belah, umatnya diadu domba dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah kekacauan, kekeosan, kegalauan dan lain-lainnya waliyubadzina lahum min ba'dihim min ba'di khawfihim amna kata Allah dan sungguh kami akan tukar perasaan takut mereka dengan perasaan aman sentausa surah nur ayat 55 bersamaan dengan itu kapankah akan terjadinya kebangkitan kembali untuk kali yang kedua setelah khilafah Islamiyah hancur, konsep syariat Islam dicampakkan dari panggung kehidupan dunia global akan kembali muncul di masa yang akan datang. Prediksinya sudah di pelupuk mata. Informasi yang khotib dapatkan dari mulut ke mulut menyebutkan Badan Pertahanan Keamanan Amerika Serikat sudah mempresentasikan di hadapan Barack Obama bahwa kemunculan Islam sebagai konsep formal negara-negara dari ujung timur China sampai ujung barat samudera Atlantik akan berlaku mulai tahun 2025 Masehi. Itu artinya jika dikorelasikan dengan runtuhnya khilafah Islamiyah 1924 Masehi, memang 2024 Masehi adalah merupakan genap 100 tahun kehancuran khilafah Islamiyah dan tahun 2025 Masehi adalah awal 100 tahun berikutnya Inilah yang kemudian Rasulullah SAW sudah sampaikan kepada kita. Innallaha yub'atsu li hadhil ummah sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini ala kulli ra'si mi'ati sanah di setiap awal 100 tahun man yujadidullah man yujadidulaha dinaha orang-orang yang akan memperbaharui agama mereka ayat dan hadis sebagian informasi sudah klop. Dari mana kontekstualnya kemudian kita harus memiliki optimisme dan bisa bangkit bersama di dalamnya? Mari kita lihat lagi. Di tengah era demokratisasi, setiap pemimpin Islam yang muncul dicoba untuk digulingkan sedemikian rupa, toh masih ada pemimpin-pemimpin Islam dengan tegak komitmennya kepada Islam, mereka mampu menciptakan kemakmuran dan kedamaian negerinya. Mari kita melanglang buana ke ujung barat dunia, benua Eropa, negerinya Chechnya namanya. Di bawah kepemimpinan Ramzan presiden usia 37 tahun pecinta solawat komitmen Islamnya bagus Chechnya 10 tahun setelah porak-poranda dibombardir oleh Uni Soviet pada saat itu berubah menjadi negeri yang makmur, negeri yang damai. Kemudian kita langkahkan kaki sebelah masih di Eropa, sebelah masih di Asia di bekas reruntuhan khilafah Islamiyah ada Turki dengan Erdogan tampil ke permukaan dengan komitmen Islamnya yang bagus. Tahun 2004 masih harga makanan satu mangkoknya jika setarakan dengan rupiah mencapai satu juta rupiah. Tahun 2011 sampai hari ini ada makanan yang terjangkau cukup hanya dengan setara 15 ribu rupiah saja. Erdogan membuka keran besar beasiswa untuk negeri-negeri anak-anak negeri-negeri seluruh dunia masuk ke negerinya sehingga ada mahasiswa yang dari Indonesia masuk ke sana hanya cukup membayar biaya semesteran yang setara dengan 2 juta rupiah saja. Sementara asrama makan kendaraan dijamin gratis. Ke timur lagi ke benua Asia. Ada Raja Salman tampil dalam tampuk kekuasaannya komitmen kepada nilai-nilai Islam, merangkul dunia Islam dan informasi terakhir membuat aliansi militer Islam beberapa negara itu membuat optimisme aktivis Islam semakin bangkit bahwa masih ada harapan umat ini akan terperdayakan dengan baik. Langsung ke timur lagi ke Asia Tenggara, ada seorang raja. Ketika mendeklarasikan syariat Islam sebagai tatanan formal kenegaraannya, Barat membuli habis-habisan. Cukup panjang kalimatnya, khotib singkatkan jawaban beliau. Beliau sang raja kemudian menjawab, hei Barat, kenapakah kalian risau dengan syariat Islam yang kami tegakkan? Risalah kalian dengan dekadensi moral, lost generation yang terjadi di negeri kalian. Silahkan dengan sistem kalian, kalian pimpin dan tata negeri kalian. Kami akan menata negeri kami dengan konsep syariat Islam. Aparatur negara kami setuju dan seluruh rakyat kami pun gembira melaksanakannya. Negeri itu pun betul-betul damai dan sejahtera sesuai dengan nama negaranya. Brunei Darussalam. Sultan Hasan Bolkiah. Dari mana lagi kita bisa melihat di samping kekuasaan dari tunas-tunas Islam yang hari ini Allah condongkan hatinya untuk dekat dengan Al-Qur'an. Usia mereka rata-rata 3 sampai 11 tahun, tapi kecintaan mereka kepada Al-Qur'an sampai pada tingkat menghafalnya bukan sekedar seperempat, setengah satu juz atau sekedar juz 30 tetapi mereka menghafal 30 juz Al-Qur'an putra-putri yang muncul ke permukaan ini pun berserak dari seluruh negeri di seluruh permukaan bumi ini ada Habasyah usianya 14 tahun dari Amerika Serikat hafal 30 juz Al-Qur'an ada Rukaya 3 tahun dari Nigeria hafal 30 juz Al-Qur'an ada Tabarok dari Saudi Arabia bersama dengan dua kembarnya yang lain usianya empat setengah tahun hafal 30 juz Al-Quran. Di Indonesia ada Musa usia lima tahun hafal 30 juz Al-Quran. Dan berita terakhir, Partai Muslim di Australia telah mendeklarasikan dirinya. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah adalah pasti. Informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keniscayaan Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan, panjang umur dan kita kelak akan bersama dengan tunas-tunas Islam, putra-putri penghafal Al-Qur'an bangkit memimpin dunia dengan konsep Islam. Wallahu a'lam bishawab.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 sanah man yujadidu laha dinaha sadaqallahu alazim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Misri wa fi Filistin وفي عراق وفي سوريا وفي روهينيا وفي إندونيسيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة